Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang lebih mengedepankan akal pikiran, anggapan baik terhadap nas-nas syariat. Mereka mencampakkan dalil-dalil yang sore, yang sahih, dan mereka mengambil pikiran-pikiran mereka ataupun anggapan-anggapan baik atau maslahat yang diklaim oleh diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sandingan-sandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Allah juga mengatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban لله Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan andad selain Allah yang mana mereka mencintai andad-andad tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah atau seperti kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya ayu zambi azam dosa apa yang paling besar dia mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan diri kamu di antara makna nid yang jamaknya adalah andad jamak andad ah, makna daripada nid andad tandingan adalah ma jazabaka anil Islam ilal kufri. Sesuatu yang menarik diri kamu dari keislaman kepada kekafiran. Jadi segala apa saja yang mengeluarkan seseorang dari keislaman kepada kekafiran, baik itu harta, keluarga, jabatan, atau apa saja kepentingan dunia, ketika itu menjerumuskan seseorang kepada kekafiran, maka sesuatu itu telah menjadi andad. Kenapa dia menjadikan hal tersebut tandingan tauhid atau syirik. Dia mengedepankan syirik. Dia menjadikan tandingan dan dia lebih mengedepankan tandingan tersebut. Makanya sesuatu yang menarik diri kamu dari keislaman kepada kekafiran itu adalah tandingan. Makna andad. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan kemusyrikan, melakukan kekafiran dengan dari maslahat. Dengan dari kepentingan-kepentingan dunia atau dengan dari bahkan maslahat-maslahat dakwah atau yang lainnya. Padahal di dalam Islam hal-hal tersebut bukanlah hal yang boleh yang membolehkan orang untuk melakukan kekafiran justru anggapan maslahat bawa atau anggapan berkat baik atau istihsan ketika hal itu menjerumuskan orang ke dalam kekafiran maka hal tersebut telah menjadi anjad telah menjadi berhala orang melakukan kekafiran atau mengucapkan kekafiran dengan dalih maslahat baik itu maslahat dakwah atau maslahat jihad atau maslahat perjuangan atau maslahat-maslahat apa saja ketika orang melakukan kekafiran maka dia menjadi kafir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam eh, Fatwa Al-Kubra di 6 halaman 75 beliau mengatakan warajul law takallama bi kalamil kufri lima salih dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin min ghairi haqiqati i'tiqadin kafara zahiran wa batinan. Orang seandainya mengucapkan kalimat kekafiran lima salihi dunia untuk kepentingan dunia min ghairi haqiqati i'tiqadin tanpa hakikat keyakinan tanpa disertai keyakinan sahha kufruhu batinan wa zahiran maka sahlah kekafirannya lahir membatin. Di sini beliau menjelaskan bahwa orang ketika melakukan kekafiran atau mengucapkan kekafiran dengan dalih maslahat lebih banyak klaim-klaim orang zaman sekarang ketika melakukan kekafiran ini maslahat dakwah ini maslahat perjuangan kalau saya bebas saya bisa melanjutkan perjuangan ini itu adalah demi maslahat kata beliau apa Barang orang ketika mengucapkan kekafiran lima kali dunia untuk kepentingan dunia min ghairi haqiq min ghairi haqiqati tanpa disertai keyakinan hati sahha kufruhu batinan wa zahira maka sahlah kekafirannya lahir batin jadi lahir batin dia menjadi orang kafir walaupun tidak disertai keyakinan hati kenapa karena sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna najasa di mudlah ida salahat salahat jasadu kullu wa ida fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya kalbu. Bila uh, dalam jasad kita ada segumpal daging, bila ia baik maka baiklah anggota badan, bila ia rusak maka rusaklah anggota badan. Di sini ketika keluar mengucapkan kafiran tadi untuk kepentingan dunia, maka batin juga rusak. Makanya kata beliau, sahha kufruhu batinan wa zahirah. Maka sahlah kekafirannya lahir batin. Orang ketika mengucapkan kekafiran untuk tujuan tadi maslahat, itu adalah orang yang mengucapkan tanpa serius. Kita yakin, orang yang mengucapkan kekafiran, dia tahu itu adalah kekafiran. Terus dengan anggapan ada maslahat yang ingin dia capai, terus dia mengucapkan kekafiran tersebut, berarti dia mengucapkan bukan dalam rangka serius, tapi dalam rangka apa e, bercanda, main-main, tidak serius. Dan orang ketika mengucapkan kekafiran, walaupun tidak serius, adalah kafir berdasarkan di para ulama. Imam Ibnu yang dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq juz 5 halaman 134 beliau mengatakan anna man takallama bi kalimatil kufri anna man takallama bi al anna man takallama bi kalimatil kufri semua orang yang mengucapkan kalimat kekafiran hazilan aulaiban dia uh, dalam kondisi hazil main-main tidak serius bersendagurau maka apa? Kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Maka dia kafir menurut seluruh ulama dan keyakinannya tidak dianggap. Jadi orang ketika menandatangani kesetiaan kepada Pancasila atau UUD 45 atau kesetiaan untuk melakukan kekafiran. Dia setuju terhadap itu dan dia melakukannya atau mengucapkannya tidak ke atas dasar keseriusan dari hati, tadi hanya untuk mengelabui orang kafir supaya cepat dibebaskan umpamanya, maka kata Imam Ibnu Nujem, orang semacam itu apa? Kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap keyakinannya. Dan itu banyak pada zaman sekarang ini orang masuk parlemen mereka ya ya tahu sebagian mereka karena sebagian mereka yang atas mengatasnamakan Islam mereka banyak di antara mereka mendapatkan penjelasan demokrasi adalah syirik tapi mereka masuk ke situ dengan alasan maslahat dakwah atau untuk menegakkan syariat Allah hatinya apa tahu itu adalah haram tahu itu adalah kemusyrikan tapi melakukannya untuk maslahat berarti ketika mengucapkannya dia tidak atas dasar keseriusan. Kalau tidak serius berarti lawan itu adalah main-main atau sendagurau. Dan itu kata Ibnu Mujem, orang semacam itu kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap apa keyakinannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memvonis orang yang mengucapkan kekafiran Allah hanya merukhsahkan, mengecualikan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tumanina ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Adapun alasan kepentingan dunia bukan alasan yang melegalkan kekafiran. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai hal yang menyebabkan orang jatuh dalam kekafiran. Imam Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran, dia mengatakan tentang masalah pengucapan kekafiran eh, main-main e, atau serius, dia mengatakan la yakhlu an yakuna maqaluhu min dzalika jiddan aw hazzan wa huwa kayfa makana kufran. Yang di, mereka ucapkan dari kekafiran itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama jidan serius, atau hazlan atau main-main. Wahwa kayak pemakana dan dia itu pengucapan kekafiran itu bagaimanapun kondisinya baik serius maupun main-main kufrun adalah kekafiran. Jadi orang ketika mengucapkan kekafiran untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan apa saja, baik dengan alasan maslahat dakwah atau untuk mendamaikan manusia atau untuk kepentingan perjuangan itu adalah kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada kemusyrikan. Imam Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, juga Mujahid dari kalangan ulama tabi'in mengatakan wal fitnatu fitnah di sana asyirku asyaddu minal qatli. Syirik adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kesulaiman Ibn Sahman rahimahullah mengatakan dalam risalah tentang mana togut, dia mengatakan tentang ayat ini, wal fitnah asyirk. Fitnah di ayat tersebut adalah asyirku. Falawiyaq tatalatil badiyatu wal hadiratu hatta yazhabu ahwana أهون عند min an yansibu ينسب fil ardi yahkumu bi khilafi syariah Islam. seandainya penduduk desa dan penduduk kota perang saudara bunuh-bunuhan sampai musnah seluruhnya kedua-duanya kelompok muslim bertikai masalah dunia sampai bunuh-bunuhan sampai musnah seluruhnya lakana ahwana indallahi tentu lebih ringan di sisi Allah min an yansibu tawutan fil ardi daripada mereka mengangkat tawut di muka bumi ini yang memutuskan di antara mereka dengan selain syariat Allah. Jadi seandainya penduduk kota dan penduduk kampung perang saudara sama-sama muslim sampai seluruhnya mati seluruh, e, tidak tersisa itu lebih mendingan bagi mereka daripada mereka mengangkat togut yang memutuskan pertikaian mereka dengan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengangkat togut adalah kemusyrikan, sedangkan perang saudara bunuh-bunuhan adalah pembunuhan dosa besar. Sedangkan Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah syirik adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Makanya tidak boleh orang melakukan suatu kekafiran atau sesuatu yang diharamkan Apalagi kalau dia tahu itu adalah sesuatu yang haram, terus dia melakukannya dengan alasan ini bisa membuat saya taat kepada Allah. Tapi orang tahu musik adalah haram. Terus dia mengatakan kalau saya mendengarkan musik membuat hati saya terenyuh, membuat hati saya tergetar, mata saya meneteskan air mata ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang beribadah mereka dengan menggunakan musik atau orang-orang yang melakukan kekafiran dengan alasan bisa menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ah, wa amal insan fi nafsihi fala yahilu lahu ay yaf'al alladhi ya'lamu annahu muharramun li dhannihi annahu yu'inuhu ala ta'atillah. Adapun orang pada dirinya tidak halal dia melakukan sesuatu yang dia ketahui itu adalah diharamkan dengan anggapan bahwa hal itu bisa membantu dia di atas ketaatan kepada Allah. Seperti banyak orang, mereka tahu adalah musik itu haram. Tapi mereka mengatakan ini kalau pakai musik kita bisa mendakwahi orang. Banyak orang yang tertarik dengan musik ini, dengan dakwah ini. Kita gunakan apa lirik-liriknya adalah lirik yang religius. Mereka tahu musik adalah haram. Itu kan membantu dalam ketaatan kepada Allah, itu apa? Dakwah. tidak boleh. Karena dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan sudah cukup. Makanya orang sekarang ini banyak lebih mengedepankan akal daripada nas. Karena apa? Mereka tidak punya istislam, inqiyad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan dipatok dengan akal. Tapi din ini tidak bertolak belakang dengan akal. Tapi akal bukan menjadi acuan di dalam din ini. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan bahwa kana dinu bil ra'yi kana asal khuffi awla bil mas min a'la wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahu ala zahiri khuffaihi. Seandainya din ini berdasarkan ra'yu akal semata, tentu bawah sepatu lebih utama diusap daripada atas sepatu. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap atas sepatu. Ketika masuk khufain, yang diusap adalah atas sepatu, bukan bawahnya. Seandainya din ini berlandaskan akal, tentu yang akal akan memutuskan apa yang di bawah yang kena kotoran tanah itu yang lebih utama untuk diusap. Tapi karena din ini berlandaskan wahyu, sifatnya tawqifi yang harus ada dalilnya, maka ketika masuk khufain yang diusap adalah atas kepala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menetapkan aturan bagi kita dan Allah lebih memahami daripada diri diri kita. Ketika orang membuat ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, seolah dia menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kemusikan dengan dari maslahat, mereka telah menjadikan maslahat itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah jatuh di dalam kemusyrikan karena dengan sebab perbuatan mereka itu mereka jatuh dalam kemusyrikan dan kekafiran dan seandainya hati mereka mengingkari pun itu tidak dianggap berdasarkan kesepakatan para ulama barakallahu batin walaupun hatinya mengingkari. Walaupun hatinya mengingkari. Dan keyakinan hati ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anggapan orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan kekafiran kita hanya bisa mengkafirkan zahirnya saja batinnya tidak itu tidak benar. Ketika orang melakukan kekafiran tanpa ada mani syar'i itu ikrah, mulji maka kita mengkafirkannya kafir lahir batin. Kata Ibnu Taimiyah, "Warajul aw takallama bi kalamil kufri li masalih dunya min ghairi haqiqati istiqadin sahha kufruhu batinan wa zahira." Orang jika mengucapkan kekafiran untuk kepentingan maslahat dunia tanpa disertai keyakinan hati, maka sahlah kekafirannya lahir batin. Ibnu Nujaim tadi mengatakan anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan awla iban kafara indal kulli wala ibrata bi i'tiqadihi. Orang seorang yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka main-main atau tidak serius maka dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap atau tidak dianggap keyakinan hatinya. Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan ajma'al ulama ala anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan awla iban kafara pakai babi man al kufra khawfan wa tuma'an di dunia ulama ijma bahwa siapa yang mengucapkan kalimat kekafiran karena bermain atau bercanda maka dia kafir apa gerangan dengan orang yang menampakkan kekafiran karena takut atau ingin dunia takut lama di dalam penjara, ingin dunia, ingin cepat kumpul dengan keluarga. Orang semacam itu kafir berdasarkan ijma para ulama di kala mengucapkan atau melakukan kekafiran karena tidak di atas dasar ikrah yang mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان اللهم انصر إخواننا مجاهدين في دولة الإسلام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من عاداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة